Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Pembina BKP Remi Kabupaten Pinrang, Bapak Andi Renreng dan keluarga serta seluruh anggota yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1427 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan yang kemudian didesain oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Dan alhamdulillah kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Siapa gerangan manusia pilihan itu tak lain adalah nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya meskipun agak sangat terlambat sedikit. Apa sesungguhnya yang ingin kita bawa pulang dari perayaan maulid ini? Kira-kira Agamelo melok tatiwi lisu selesai perayaan maulid. Tentu bukan sekedar mendapat telur dan songkolo. Tetapi yang lebih penting dari itu Bagaimana setelah kita mendengarkan dakwah Islamiah tentang Rasulullah, kita mencoba meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencoba mengikuti pola tingkah hidup beliau dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya saja kita tidak tahu. Peko kita melo macin rulai tak kok sisi kehidupannya Nabi kita tidak tahu. Sekarang ini kita sangat krisis keteladanan. Sekarang ini kita susah mengikuti Nabi. Kenapa? Hampir kita tidak tahu sejarahnya Nabi. Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, Mak, tanggal berapa lahirnya Nabi? Apa dia bilang mamanya? Isengko deh, maga neyak mutanai, aga gunamu masih kola dongo. Karena mamanya juga tidak tahu. Balik tanya bapaknya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing anak. Bagaimana caranya? Susah sekali meneladani Nabi. Kenapa? Tidak tahu sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu waktu kecil di kampung, cepat sekali saya tahu sejarahnya Nabi. Kenapa? Indok Kuriolo, meskipun dia gagal pandai sekali memperkenalkan sejarahnya Nabi. Ada melalui lagu-lagu. Saya masih ingat lagunya dulu mamaku di kampung begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Makutan anak, mage mak, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Awang-awang atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus, kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pembina BKP Remi atau ketua? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Tawa bagusnya lagunya orang-orang dulu di. Namun dia gak kasih kolana tapi engkau dakwah melalui lagu-lagunya. Sekarang lagu-lagunya anak-anak di rumah apa? Peter Pan. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas buntu. Kepalanya simpan di kakinya, kakinya di kepala. Ha. Mau tidur apa lagunya? Selamat tidur kekasih gelapku. Hmm. Bunyi teleponnya, apa ada panggilnya? Teman tapi mesra. Hmm. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada maulid kali ini saya tidak akan bercerita panjang lebar tentang sejarah Nabi. Kenapa? Di samping keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya akan coba mengangkat beberapa kisah untuk kita jadikan teladan. Kisah pertama. Angka si Nabi nabita. Kalau lo mau pibu. Lagi jalan-jalan. Jokai. Tiba-tiba terangkat roknya. Karena dulu belum ada namanya eh, celana panjang. Celana dalam juga tidak ada. Tertiup roknya. Kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi kelihatan betisnya malu sampai merah mukanya. Masiri, Bui merah saja telinganya sampai mukanya malu karena kelihatan betisnya. Itu dulu Nabi, kelihatan betisnya, malu sampai merah mukanya. Sekarang umatnya Nabi tuh, ah, bukan betisnya kelihatan, dadanya sama pahanya kelihatan, bukan malu, ketawa. Wah, padahal sudah haji. Mega toje tu biasa wita haji makura siri. Apalagi kalau ada botting. Itu yang suka pakai baju-baju yang tinggi sekaanu. Lebar sekali pintunya di depan. Saya bilang, kenapa kita pakai baju begitu Haji? Haji ini tuh apa nak bilang? Supaya kelihatan ini berlian. Kalau mau kelihatan berlian, jangan di sini disimpan. Di sini he, linrota tataro. Napat oki nyokoro, berlian. Nah. Amiga toje tuita aji makura siri. Kalau ada botting, pergi maki kodong. Angka ni yolona bosarae. kata angka ma palingi, Aga na paling. Tena paling, susu tak bollo. Ah. Sekarang budaya siri sudah mulai hilang. Mau lihat tidak adanya siriknya kita. Satu. Dulu, Riolo Romai, kalau ada cewek lewat depan rumah, akan asal nenek tak. Ni gana sengiro, matan resirila, dek mana, dek gak pita lanna. Matan na baman ni pita, dua lipat na pake, lipat yasek, lipat yawa. Ya mak bombok. Sekarang tak balik mi. Ni gana yaro, makura sirila, dek mana, pita mana ngadu, dek nawid de pita. Hmm, pakaiannya sekarang perempuan sudah sangat memprihatinkan. Yang di atas semakin hari turun ke bawah. Yang di bawah naik ke atas. Ketemu di tengah, cek dek mani, macipik topa. Pas tudangi, kelihatan celana dalamnya. Baru banyaknya dakinya, mega Raina. Kenapa ketawa cewek? Kau nak kena toh? Sekarang sudah tidak ada siri. Saya biasa kalau lihat perempuan pakaian seperti itu, saya biasa berpikir, anak di orang tuanya ini. Apa dia bilang itu orang tuanya? Anak-anaknya dibiarkan berkeliaran berpakaian tidak sopan. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita haji, hitam jidatnya gara-gara sholat, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, jadi pengurus masjid, tapi anaknya dibiarkan berpakaian seperti itu demi Allah. Sebelum anaknya masuk neraka, orang tuanya dulu di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa akhlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Makanya ibu-ibu, pulang maulid kali ini, hikmah pertama, para istilah merina anak tak. Kalau ada pakaian tidak sopan, bakar. Jangan kasih tetangga. Kalau dikasih tetangga, ah tetangga pakai, ibu juga berdosa. Kenapa? Asas pikir mengatakan asari kupi saru rusari bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Nah, makanya di sekarang dulu di Makassar joran pakaian tidak sopan. Sekarang ada Tommy di Pindrang. Candolen-dolen. Banyak kuliah. Saya sampai malu waktu baca itu di koran. Sampai dia bilangin Kak Pak Wagub, eh, tetangga kampung tak ini Ustaz. Ku bilang bukan tetangga kampungku, kampungku memang Tommy itu. Ah, bagaimana ini? Kenapa banyak sekarang perempuan tidak ada sirinya? Kenapa kira-kira? Karena terlalu banyak Pak Guru Salah itu televisi. Itu televisi sebenarnya tidak ada buah-buahnya. Coba televisi tak. Coba lihat. Dari pagi sampai tengah malam, apa nak kasih ki? Gosip. Semua urusan artis mau nak tahu. Itu haidnya itu artis mau juga nak tahu. Kenapa dia cerai? Karena ada pihak ketiga, dia juga mau tahu. Untuk apa kita tahu itu urusannya artis? Sepupu kika. Nak kenal ki saja tidak. Urusannya, dia mau telanjang, mau apa urusannya? Ada apa dengan kau artis? Ngelotoi kapa mencaji artis. Terlambat mi bu, gigi palsu mi kita pakai. Ah, televisi kita sekarang hampir tidak ada gunanya. Sudah gosip kriminal. Selain kriminal ada lagi acara agama apa? Mistik. Rahasia ilahi. Tiba-tiba ada orang bangkit dari kubur penuh belatung. Seolah-olah Allah tidak maha pengasih dan maha penyayang. Siapa yang bikin itu acara semua? Rampun Jabi. Tidak jelas agamanya. Inilah acara-acara kita. Dan anehnya dan sangat merusak karena sudah masuk ke pelosok desa. Ini merusak. Di desa-desa itu saringannya, pendidikannya belum bagus. Kalau dinonton oleh masyarakat desa yang daya saringnya kurang, maka solat-solang. Itu Pak di Malaysia. Dulu, bapak-bapak yang usia-usia kira-kira 70-an, itu dulu Malaysia, masih ingat pasti. Malaysia dulu belajar sama Indonesia. Tahun 70-an, guru dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk mengajar bangsa Malaysia. Tapi sekarang bagaimana Malaysia Pak? 300 kali lipat lebih maju dari Indonesia. Kenapa? Pemerintah Malaysia memelihara ahlaknya. Coba Malaysia Pak. Itu Malaysia, kata teman saya dari sana, televisi siarannya Indonesia haram masuk ke Malaysia. Kenapa? Pemerintahnya sadar tidak ada gunanya itu televisinya Indonesia. Jangan itu pak, tayangan porno. Tahu itu Selaun Seven dicekal di sana. Kenapa? Ada lagunya dianggap porno. Judul lagunya saja dianggap porno. Pejantan tangguh tidak boleh masuk ke Malaysia. Baru lagu itu pak. Bagaimana televisinya Indonesia? Katanya hak asasi. Melanggar HAM iya si pujinnya Suharto riolo pa Soeharto tu natosi. dega gak tayangan televisi baku bau-bau cium-cium nah ada memang kita lihat itu dulu kalau ada peleng kartonya anak apa si unyil sekarang peleng kartonya anak-anak sincan makurang ajar ha. coba nah tinju kepalanya gurunya nah ini minat contoh anak-anak sekarang televisi tidak ada gubuk. hmm. Alhamdulillah Pak, sekarang DPR RI mau membuat rancangan undang-undang anti pornografi pornoaksi. Supaya itu televisi tak tidak menayangkan tayangan porno-porno. Tapi apalagi dia bilang itu artis. Terutama itu si Ratu Ngebor. Siapa namanya bu? Siapa? Inul. Dia bilang ini Inul. Kalau ini undang-undang diberlakukan, kalau ini disahkan, maka saya akan telanjang. Telanja jalalo koko dala. Baru suruh buru anjing herder. Kurang ajar kini inul ini. Waktu ku nonton itu bu, coba murai itu televisi, ku banting televisiku. Kurang, bah, jengkel saya lihat, kurang, kurang ajaran ini inul. Itu pernah saya baca itu riwayat hidupnya. Dulu itu Inul sebelum kaya seperti sekarang, penjual kacang goreng di Jawa Timur. Dia dari lorong ke lorong sewa-sewa elektron untuk mencari sesuap nasi. Sekarang setelah Allah kasih rezeki berlebih, Allah kasih lebih bisa beli rumah miliaran, Tuhannya dia mau lawan. Ini kan namanya kurang ajar, takabur, kufur. Ini Inul kalau dia mati dan tidak sempat bertobat, dia kan ratu ngeborbu toh? Dia kalau mati nanti eh, tidak diborki Pak, dibelender ki. Hi, kalau dibor itu masih ada tidak nak kena. Blender tidak lolos kok. Eh, lebih gila lagi, ada tompai itu mantan presiden. <laughs> Lotoi na dukung. Muay Thai. Eh, la kurat siri. Ada juga itu ma, eh, eh, istrinya itu gubernurnya Yogyakarta, Raja Gare, bangsawan. Eh, dia bawa pergi bencong, waria. Hah? Bencong Calabai. Dia bawa sekitar 300 orang pergi demo di Jakarta menolak anti pornografi. Hah? Tapi silakan demo, ini negara demokrasi. Tapi yang membuat dia takabur, bagaimana caranya demo? Ini yang bencong, dia kasih pakai BH saja sama celana pendek, kurang lebih seperti celana dalam. Namanya raja itu kan pengayom. Raja itu pelindung. Raja itu pendidik. Ah, karena dia raja lupa kufur, Allah tegur. Eh, jangan kau begitu. Dikasih asap di negaranya. Si bencana. Kajian teknologi ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya bencana dengan itu. Tapi sebagai orang beragama, saya sangat percaya itu pasti teguran dari Allah. Karena dalam surah Al-Maidah dijelaskan salah satu penyebab turunnya murka Allah ke muka bumi ini. Wa yakfuruna nabi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka menghina ayat-ayat Allah. Lebih parah lagi Pak, sebelum bencana, tiga hari sebelum bencana, itu si mantan presiden, dia pergi demo, eh, pergi mengatakan di Mojokerto, apa dia bilang? Itu Quran, kitab yang lebih porno daripada majalah porno. Kurang ajar nah ini. Coba dia hidup pada sama Nabi, Pak. Dia bilang temanku, sudah mi dipancung kepalanya itu, Ustaz. Saya bilang, tidak. Bukan cuma kepalanya dipancung, kakinya juga dipotong. Nah seandainya ini bukan mantan presiden di penjara mi barangkali. Ini semua yang membuat kita ini. Itulah. Nah, tayangan-tayangan seperti itu mestinya sudah dihilangkan. Kita harus mendukung. Saya pernah diundang Pak Wapres ke Istana Wapres, mewakili ulama-ulama Sulawesi, membahas tentang rancangan undang-undang pornografi. Saya bilang, Pak Wapres, negara kita ini sangat besar, negara kita ini sangat kaya, punya sumber daya alam yang sangat kaya, punya sumber daya manusia yang sangat banyak. Tidak boleh negara kita hancur hanya belasan artis yang tidak ada tabiatnya. Tidak boleh negara kita hancur hanya karena mereka yang tidak punya akhlak. Siapa yang menolak undang-undang anti pornografi? Christine. Siapa lagi? Ratna Sarumpet. Siapa lagi? Olga. Semua agama tidak Islam. Tidak boleh mereka mengatur negara kita. Bahkan dia bilang apa? Kalau ini diberlakukan, maka terpaksa kami akan pindah ke luar negeri. Saya bilang, coba banyak uangku, saya belikan kau tiket, cepat mah kau pergi. Tidak ada guna-gunamu tinggal di Indonesia, maka solat mau. Semua itu tidak ada siri. Mau lagi lihat tidak adanya sirinya kita. Dulu, kalau ada orang dicuru mencuri, malu dia tinggalkan kampungnya. Sekarang, hasil korupsi dipamer di mana-mana. Semua tidak ada sirinya itu. Ditahu gaji pokoknya berapa. Ditahu honornya berapa. Ditahu tunjangannya berapa. Eh, tiba-tiba punya mili rumah miliaran, mobil miliaran. Eh, kok kayaknya kok malah. Semua tidak ada siri. Mana lagi tidak ada siri. Dulu, kalau ada perempuan hamil di luar nikah, diusir. Sare kampungnya, bapak kasih sirik kok. Sekarang hamil tujuh bulan, pesta besar-besar. Baru yang mengundang haji. Turut mengundang ustad. Coba, sudah tidak ada sirinya semua orang. Baru tiga bulan sudah menikah, melahirkan. Sekalinya ditanya, wih, mana masih galak ada jaji tuan anak, maka ada iya silaku. <sighs> sudah tidak ada sirik pak. Kalau negara kita sudah begini pak, ah, sudah kemana keteladanan kita kepada Rasulullah? Makanya hikmah maulid yang pertama kali ini tanamkan budaya rasa malu. Mulai dari apa? Yang sederhana, mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara kita bertutur kata, mulai dari cara kita berpenampilan, tanamkan rasa malu. Yang kedua, kisah yang kedua. Pernah suatu saat Nabi panggil ibu-ibu, "Bu, lo meyolo." Datang. "Kenapa ya Rasul? Tolong kau minum ini air." Eh, tapi ajak mu patami watamu ah. Eh, taruh bawon ku mulutmu simpan saja di mulutmu. Ya. Untuk apa ya Rasul? Lakukan saja, nanti kau akan tahu. Diminum. Minum. Setelah itu Nabi katakan, "Tunggu saya sampai kembali." Pergi Nabi. Selang beberapa saat datang Nabi. Nabi tanya, "Ibu, kamu piwe kong uh, eh, eh, sumpamu?" Ham. Hmm, hmm. Dia tidak bisa iya karena ada air toh. Nabi katakan, "Alhamdulillah. Tolong ibu muntahkan." Pas dimuntahkan. Begitu dimuntahkan, apa yang terjadi? Subhanallah, terjadi keajaiban. Apa yang keluar? Gumpalan-gumpalan darah. Darah mati tiki Maka dia Nabi tanya, Eh maka dia ibu, eh kenapa bisa ya Rasul? Tadi saya minum air, kok bisa jadi darah? Nabi katakan, Bu, berarti selama tudak-tudak kiokwe, semua yang lewat di depan tak, semua ibu celah. Nah, ini penyakitnya ini bapak-bapak suka gosip. Ya kan pak? Suka gosip kan? Kenapa ketawa bu? Tak balik. Alhamdulillah kau mengerti Jaki. Ibu-ibu kan gatal mulutnya kalau tidak gosip. Datang pengajian begini, masih dosa itu. Ada temannya baru pakai jilbab si bisi si. Hmm. Ku tahu jitu nak pakai jilbab. Kenapa? Kakak rinyol ki rambutnya. Hmm. Dah. Lewat lagi yang satu. nabi deh, deh. serasinya kudunya sama rambutnya. Ndak serasi kudunya sama roknya. Nabi iyo kayak umbul-umbul berjalan. Hmm. Dek panas sepuluh mana dua ni nak dua mi orang nak Lewat lagi yang satu ni, eh deh deh tebalnya gelangnya kayak pelek sepeda. Palsu mi ya robodo, tania cak anu mas calo mi. Kenapa toh kalau palsu? Nah susah iki urusannya orang. Dikasih kue sama panitia masih mencela padahal gratis. Hmm? Basi. Maka korupsi pasti ya panitia yang nak. Magai. Tidak enak kuenya, kayak basi di jalan koteknya. Baru tiga nak makan. Mak doko topan lisu. Ama ustaz na to kasi, na keriti to. Siapa panggil itu tadi ustaz pendek? <laughs> Makanya saya paling tidak suka ceramah di atas mimbar. Tidak kelihatan pak, kepalaku saja kelihatan. Kayaknya tadi saya minta ambil dulu pak janggal lah bilang. <laughs> Dia bilang cerewet sekali tuh stas tadi dikasih mabi bendera jadi merah putih. <laughs> itu sudah mulai macalla. Dia bilang lain kali jangan lagi panggil itu stas ah. Kenapa? Tidak aku suka ceramahnya. Ih, makasih tahu ah. Tidak aku suka. Kenapa? Masa empat nak bahas saya terus nak kena? Ada apa gosip di sini, Bu? Ada? Tidak ada? Uh, kandala-kandala kalau tidak ada. Mata lolos. Hmm. Tetangganya beli televisi dia sibuk. Nah, hmm. Kolombia. Nah cicil ini pasti telo. Kenapa tahu kalau nak cicil? Ini karena suruh aja ini. Tapa mali si kulkas ini. Cicilan mami di rumah ana Apa mitu nak kasih makan anak nasangin cicilan semua. Urusannya orang. Ini namanya Orang naik rezekinya, dia naik tensinya. Tolo-tolo. Sudah miskin pak gosip lagi. Jelek lagi mukanya. <laughs> Astagfirullah. Sudahlah, jangan gosip bu ya. Tetangganya naik rezekinya dia sibuk. Dengki. Bu, saya ajar. Kalau tetangga naik rezekinya, jangan sirik, jangan dengki, jangan cari salahnya orang. Tapi ucapkan saja doa kepada Allah. Ya Allah, tambah itui kasih dalik ku kasih supaya ulit tu meli televisi pada bali bola aku supaya saya tidak mendengki. Ni tidak. Ah. Sudah miskin pak gosip lagi. Sudah ya. Bu, biasa ibu-ibu sayur jimu beli datang ibu A, ibu B, ibu C. Dia pernah masih kak gigi. Dia tu pernah diop. Bu, taita yero rona wani rahasia ilahi. yuk jak na sipak nama tuan nadi. Hmm? Kumima. Jangki ribu. agan padi yero beli bola tahi. Langsung tetangga jadi korban. Langsung nabi kadang, yo, memang bede. Padahal dia tidak tahu itu. Suka sekali codok. Bu, kode tamelo paja codok-codok kirusan na tahu eh. Ikut campur, nanti nasikta seperti toge. Tahu toge bu? Eh, buih tuo. Coba lihat itu toge, di mana-mana ada toh. Kita bikin sop ubi, ada. Sop banjar, ada. Pecel, ada. Gado-gado, acar, jalan kote, tahu isi, <laughs> selalu ada. Karena ini toge selalu ada, makanya dia ditakdirkan Allah tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Ya toh? Ah, jadi kalau ada tetangga tak pagi-pagi sudah gosip, teriak saja. Weh, melek mopi, toge si. Aja nata sajallo ibu. Ya maki baku tunjuk. ibu ahadukum kata Allah. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ya, ini hikmah yang kedua. Yang ketiga. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Sampai di masjid, na parkiri sandalakna na tak na bukai sandalakna. Eh tiba-tiba ada orang miskin di sampingnya, pakir miskin, na itai-itai sandalakna na tak. Wih. Nabi tahu, oh ini orang pasti dia suka sandalku. Nesengi Nabi tak maka dah, napoji pasti sandalakku. Masuk Nabi solat. Selesai Nabi sholat, dia cari itu sahabat tadi. Oh, ternyata sudah tidak ada. Nabi pergi cari rumahnya, ketemu. Nabi katakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki ya Rasulullah. Magaki Nabi. Maka dai makwe Nabi, maka dai Nabi tak makwe. Tadi itu di masjid saya lihat Anda lihat-lihati sendal saya. Dia bilang, "Iya." Eh, maka sila ada sandal tak? Suruh pengelatala. Maka dai ya, ini mi sandalku paling kusuka dan inilah satu-satunya peninggalan Khadijah yang paling saya sayangi. Kau suka ini sendal? Iya. Betul kau suka? Betul. Kalau begitu ada kesempatan buat saya bersedekah kepadamu. Tolong kau terima ini sendal sebagai sedekah saya kepadamu. Masya Allah. Sendalnya yang paling disayangi disedekahkan sebagai wujud kecintaan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arah hikmah dari kisah yang ketiga ini, kalau betul-betul mencintai Rasulullah, maka hidupkan semangat sedekah. Tapi bagaimana mau bersedekah kalau kita terlalu pelit? Nasangogi eki eh paku jambatan. Nah, sangat di kampungku sekeng. Seke. Mau lihat sekeknya kita, pelitnya kita. Coba kalau hari Jumat, Pak, edarkan celengan. Hampir tidak pernah singgah itu celengan, Pak. Lancar. shum, shum, shum. Nah kalah-kalah panter. Pas lepengi, eh, boom 500 500 mau masuk surga nenek tak punya surga kencing saja di terminal daya itu 2000 pernah ki kencing di terminal daya itu kan di WC-nya ada ditulis air besar 1000 air kecil 500 pernah kau buang air besar ku kasih uang 1000 nah beli kenapa 1000 Ustaz air besar ji saja dek nah beli eh? balle-balle pasti kencing juga toh kalau oh iya sorry Ces kulupai kasih uang dua ribu. Ini dek. apa resek kantonya? Kenapa lagi? Tidak ada uang kecil Ustaz. Eh, masih ada uangku 500. Tidak ada uang kecil. Jadi bagaimana yang 500 uangku? Dia bilang, kenci maki saja lagi Ustaz. <laughs> Coba di terminal 2000 baru beres. Kita mau masuk surga 500. Nenek tak punya surga. Mau lagi lihat pelitnya kita. Ibu-ibu kalau beli sayur. siang ini ya. 500 dikasih kasih itu sisio. Eh, mahalnya tidak pakai jako lagi pajak maka dari Pak Baluna tatawa ni pale ampas setengah mona lah beda lima puluh nak tawar ji padahal cincinnya tiga gayana ji kenapa ketawa ibu ala ibu kenapa ketawa membayangkan diri sendiri tawa adek nak tawai, Dek to nak tawai si? Siaga ye 500, nawaja 500. Hmm. Tapi apa nak bilang? Tambana jeruk dua nah. <laughs> Mala silemo. Deve tore ve lo kiki, <laughs> Deve tore ve cipe, kiki Kikki lang. Maka depa balure eh, rogi kakasi kolemo tala. Na palisu lemona. Tapi apa nak bilang? Anu na pali nah, camangi. Astagfirullah. Hmm. Mau lagi lihat pelitnya kita, sekeknya kita, mau lagi lihat. Woi, kalau artisnya jemput dari ujung pandang, Woi, pakai mobil Mercy, sedan. Ada poredernya. Sekali na ustaz na jemput, na kiringan nyoje. <laughs> Motor Honda, Honda Riolo. Beto pagagas tang kaki na. Monri ni kasi tak gantung-gantung aje. Bosi topa. Terpaksa si dimanteli duai. Monri ni turat ma. <laughs> Yang saya bilang sampai minit dan bilang belum pi ustaz lagi lima menit. Batena na sesa ustaz saya kasi. Nama kade santri ku sabar ki ustaz. Memang begitu ustaz saya bilang. Eh, salah kau tu? Ada lagu dia bilang begini, Ustaz juga manusia. Batena kasih ayah. Ya aku Pak Lura nobi bede de boleh mak baju kameja mobi. Sekali na pagawe masigi nobi mama barasanji. Busa-busa kalepa na taro pala. Sallallahu ala Muhammad. So, si Senna melo lisu aga na, na lagi. Bah pisang botok. Maka dai laki na kasih masak lo kami bawa malengi pai mamakara. Engkau tu jalan kote ya pak eh. <laughs> Kenapa ketawa pak? Pernah menganiaya toh? Ah jangan ya. Bakil. Jangan seperti itu. Kalau mau mencintai Nabi, tanamkan semangat sedekah. Itu dalam Al-Quran, ini motivasi bersedekah. Itu ternyata kalau orang bersedekah, ayat Allah mengibaratkan saya lupa ah, surah apa tapi baru-baru saya baca itu Allah katanya diibaratkan kalau kita bersedekah di jalan agama Allah menanam satu biji baru satu biji itu tumbuh tujuh bulir tujuh bulir itu tujuh batang di mana setiap batang seratus biji artinya ibu menyumbang satu lipat tujuh ratus ada kira-kira bank seperti ini Heh, berbunga 70 ribu. Heh, ada. Bunga bank saja satu satu eh, satu persen. Ini 70 ribu persen. Tuh coba. Artinya kalau ibu bersedekah satu rupiah di masjid, insya Allah lipat 700. Memasukkan 100 di masjid menjadi ribu. Coba. Ah, hidupkan semangat sedekah. Jangan lagi menjadi pelit. Hidupkan semangat sedekah. Saya mau nanti kuburku di masjid punya lampu. Kirimi pembeli lampu di masjid. Insya Allah ada itu lampu tak nanti. Seratus ribu. Dua watt. Lima puluh ribu. Satu watt. Sepuluh ribu. Lilin. Lima ribu. Korek. Lima ratus obat nyamuk. Tergantung. Ya. Nah, inilah hikmah yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat. Pernah suatu saat Nabi lagi salat lain. Masam pajak tahajui. Eh moto ibenena. Naitai Nabi tak masam pajak kosuk lakena. Matin rosi benena. Moto si. Ih, masam pajak mopi Nabi tak. Tin rosi. Motopi, Eh, mas sampahnya mopi. Akhirnya dia tunggu terus suaminya. Kemudian berkatalah istri Rasul, Ya Rasulullah, anda ini kan paling bagus amalnya. Diampuni dosa-dosanya. Tidak ada dosanya. Dijamin masuk surga. Ya kalau sholat yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu panjang-panjang anda beribadah. Apa Nabi katakan? Istriku, apakah tidak bagus kalau saya diberi gelar Allah sebagai abdan sakura hamba-hamba yang pandai bersyukur. Apa hikmah dari kisah ini? Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, tidak ada dosanya, luar biasa sholatnya. Bagaimana dengan kita? Nah, Pak Mega mau patuhi tadi nama Sampajang? Ada malah sholat di sini? Ada? Ada? Apalah santa? Kutangkisi. Kutangkis sih age akiwanni aga bila maki apalah santa tidak mau sholat Ustad tidak bisa kena air ustad tayamum Ustad tidak bisa berdiri duduk Ustad tidak mau terlipat kakiku pakai kursi tidak bisa pakai kursi ustad ada bisul di pantaku baring baring kau bundangak kita Engka bunda ko ori ori ori busuk tak eh, baring. Ya? Ah, baring. Bagaimana caranya? Tangan masih goyang. Allahu Akbar. Seluruh bacaan salat masih goyang mulutnya. Ustaz tidak bisa baring Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Seluruh bacaan salat. Ini matanya tinggal yang goyang-goyang matanya saja. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Ah, tinggal matanya, tapi bibirnya masih bergerak. Tidak bisa juga Ustaz. Salat dalam hati. Mana namanya salat dalam hati? Seluruh bacaan salat dibaca dalam hati. Ya. Kalau dia ruku, bayangkan seolah-olah ruku. Baca doa ruku. Mata dan bibir sudah tidak bisa bergerak. Namanya sholat dalam hati. Ustaz, tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Bungkus, bawa dikubur. Dokok bawa di gak kiringan ojek, tiwi dikubur. Apa lagi? Ustaz, sogi gare Ustaz, jadi dek nama sampayang Angkana kali sogi nak kue Nabi Sulaiman. Ha. Bagaimana kekayaannya itu Nabi Sulaiman? Satu hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Oh, ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang dulu kalau kaya giginya jina kasih emas. Oh, <laughs> Nabi Sulaiman kaya tetap beribadah kepada Allah. Ustaz, miskin kau Ustaz. Demi Allah, dari Adam sampai detik ini belum ada kala miskin Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus ya? Yesus. Kalau Yesus itu yang disalib, yang seksi, bukan itu. Isa alaihissalam. Bagaimana miskinnya Nabi Isa? Dua ji kekayaannya, satu buah sisir dan pakaian melekat dalam dirinya, tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz, sakit ke Ustaz, malasai. Ada mikala sakit Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana sakitnya Nabi Ayub? Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Nan remana ngulla alena. Dia hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan pula hati dan lidahku dimakan ulat. Kalau hati dan lidahku tidak dimakan ulat, maka siapa lagi yang menyebutmu? Siapa lagi yang mengingatmu ya Allah?" Kelihatan giginya karena hancur ini pipinya dimakan ulat. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita nape lasabolo nato poki kutu nasembaya meh kalau sakit gigi tak sambayan sakit gigi maki. Misalnya toh sakit gigi sariawan juga, sambayan sariawan maki. Ada Nah, semua punggala tala makkada malasaki. Hah apa pi? Ustad, mata Andre gare pangkat na ustad Bicara tentang pangkat demi Allah. Sampai detik ini belum ada kala pangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pangkat Rasulullah? Beliau adalah Amirul Mukminin dalam negara modern beliau adalah presiden. Kalau sekarang presiden cuma membawahi satu negara, tapi Amirul Mukminin membawahi beberapa negara pada zaman Rasulullah. Bicara lagi tentang kemiliteran, beliau adalah panglima perang, jenderal kalau sekarang. Bicara tentang uh, kesehatan, beliau juga pernah sakit bicara lagi tentang uh, struktur ke keluargaan, beliau juga adalah bapak rumah tangga. Ada lagi yang bilang, Ustaz, saya anu Ustaz, gagah jadi tidak sholat. Ada mikala gagah di sini Nabi Sulaiman. Eh, Nabi Yusuf alaihissalam. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Maga-maga roger Nabi Yusuf. Allah menciptakan kegagahan di dunia seratus. Si ratu Nakap lima mi Nabi Yusuf 65 bala, tawana Nabi Yusuf 65 berapa lagi sisanya Pak 35 34 dibagi-bagi Nabi yang lain berapa lagi sisanya satu inilah yang satu dibagi-bagikan Allah kepada kita ini manusia biasa ni Rano Karno Omai Rama Patarendreng Ustadz Dasat <laughs> Berapa mami di dapak kita pak? Coba bagaimana itu gagaknya Nabi Yusuf di? 65 sendiri. Kita saja yang satu masih ada yang gagahnya luar biasa. Makanya saya heran kalau ada orang tidak sholat pak. Kalau orang kaya tidak sholat, orang masih bilang ia tawa kaya. Sogi i, maka si bolana, maka singotona, engka jabatanna, terkenal topa, magar tak topa. Meskipun nanti di akhirat miskin. Tapi engkau tahu Wita, miskin Tommy. Tidak ada juga kerjanya. Tidak ada juga rumahnya. Tidak terkenal juga. Jelek lagi mukanya. Tidak sembahyang lagi. Ih, ke laut mah kok jadi compah. Tidak ada guna-gunamu. Menesam itu? Ah, apalagi lah santa tidak mau sholat. Alhamdulillah wita matapa tapa pas sampai aja mana mau ki wita. Mana mau itu Jumat di saja. Ya, jelas ya? Salat. Tidak ada keselamatan orang yang tidak salat. Nah, hikmah yang selanjutnya. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat dia kumpulkan sahabat. Saudara-saudara sekalian, laki-laki yang sudah balik tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid. Selesai berkata begitu, tiba-tiba datang sahabat tunanetra, di nama kita. Maka dia tunanetra, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Nabi katakan, kau lain, kau tidak melihat. Pulang ini sahabat. Belum keluar dari masjid dipanggil, ya fulan, sini dulu. Saya Rasul, kenapa? Eh begini, muang kalinga aku ku masjid Kau dengar tidak asan di masjid? Ya, saya dengar. Nabi katakan, kalau begitu kau tetap harus datang berjamaah di masjid. Insya Allah. Orang buta pada zaman Nabi, bertetangga dengan masjid, tidak ada halangannya, tetap datang ke masjid berjamaah. Kalau ini kira-kira dipakai, Pak. Ai, mega na todek ne cari masam pajana. Datang berjamaah di masjid, Pak. Kenapa kita malas berjamaah di masjid? Padahal banyak sekali keutamaannya. Satu, melangkah kaki kanan satu pahala, melangkah kaki kiri dihapus dosa kecilnya. Coba, jadi kalau rumah tak misalnya di awang-awang, pergi berjamaah di Masjid Agung, berapa langkah kaki itu? Hmm. Ma motoroi, rodana dihitung. Ma PT-PT, Alhamdulillah, empat rodanya dikali empat. Yang kedua, seluruh materi yang melekat dalam dirinya sepanjang jalan ke masjid itu nanti yang lindungi dia dari api neraka. Debu yang melengket, kemudian air yang menempel di badannya, dia akan melindungi dia nanti dari sentuhan api neraka. Keutamaan ketiga orang yang berjamaah di masjid, seluruh materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat. Tanah, pagar, eh, eh, rumput, aspal yang dilewati, dia akan berkata, Ya Allah, Jangan kau masukkan dia ke dalam neraka, masukkan dia ke dalam surga. Saya jadi saksi, tanggal sekian dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid mau sholat, ya kan kita pindah-pindah toh. Eh, sholat sunat ki dua rakaat pertama di sini, misalnya di tempat ini. Dua rakaat selanjutnya pindah lagi, pindah lagi. Untuk apa? Supaya semakin banyak saksi nanti di akhirat. Keutamaan yang paling terkenal yang keempat, lipat 27 kali lipat. Artinya apa? Satu kali sholat di rumah, satu kali sholat di masjid berjamaah, dua 20 pitu pihak kubulata, napa pada? Coba bayangkan. Nah, sekarang yang kelima, keutamaan sholat berjamaah. Insya Allah pasti sah sholatnya. Kenapa? Karena kalau salah imam, makmum yang diterima. Kalau salah makmum, imam yang dinilai. Salah dua-duanya, sapnya yang dinilai. Coba, yang keenam, keutamaan sholat berjamaah. Insya Allah lebih husuk. Kalau di rumah, hmm, mas sampaja ki mapallatoni. Engka topa na emak putara televisi. Engkau topa bau-bau na beneta manu. Eh, memasak-masak. Ada tompa kucing mau makan ikan. Terpaksa membaca na alikan baca baca na kulau subirat binas. Malikin nas. <laughs> Ya, nas. Coba kalau di masjid insya Allah lebih husu. Ah, datang berjamaah Pak. Hikmah maulid yang selanjutnya banyak-banyaklah berjamaah. Tapi biasanya yang membuat kita malas datang ke masjid gara-gara panitia masjid. Pangkat aja itu biasa panitia masjid. Nah balik-balik sunnah Nabi mencaji imam. Satu. Maka dia Nabi tak, ya aku mencaji ke imam, jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. apapun coki iye kali na mancaji imam eh na patoni na baca malampe lampe eh. Aga na baca surah Yasin na bagi dua. Malampe lah ada eh. Boleh anak muda mas sempayang. Bagaimana anak muda? Enak solat di masjid. Apa enak? Ampun ma ustad. Kenapa? Masa itu imam tadi surah Yasin na bagi dua. Kalau kita sendiri terserah. Mau baca surah Al-Baqarah ayat per, rakaat pertama Al-Baqarah sampai hatam terserah. Rakaat kedua an sampai hatam urusan tak. Kalau kita sendiri, tapi kalau berjamaah bacalah yang ringkas-ringkas. Itulah sebabnya imam itu sebelum angkat takbir dianjurkan balik ke belakang. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa pasukan. Barangkali ada di situ pensiun yang sudah remati. Tidak bisa lama berdiri. Barangkali ada ibu-ibu di situ barangkali mau sekali kentut. Nah tahangi temena si nak? Barangkali ada anak muda di situ yang mau menyatakan cinta. Sehingga tidak bisa lama-lama. Barangkali juga ada pegawai negeri yang mau pergi terima gaji. Sehingga tidak bisa lama-lama. Nah, ringkaskan bacaan solat. Ya kau lele tak terserah. Ewa ya lemu. Yang kedua kata Nabi kalau kau jadi imam. Bacalah bacaan yang umumnya orang tahu. Ini tidak. Elena bami mapalai. Apa gunanya? Dibaca yang umumnya orang tahu. Satu, supaya orang bisa husuk dan ikut dalam bacaan kita. Saya praktekkan kalau hari Jumat. Kalau saya hari Jumat, rakaat pertama membaca Al-Baqarah yang terakhir. Hampir tidak ada yang ikut. Sekalinya rakaat kedua saya baca kulhuallah, Huwallah. Namun anak-anak maciok to, Kul Ahad. Kenapa? Karena dia hafal. Tapi coba beda. Dibaca Al-Maidah ayat 27 sampai 70. Eh, kita husu dengan bacaan tak, di belakang husu dengan hayalan. Tadi 50 ribu uang. Beli bensin 30 ribu. Beli nasi kuning 10 ribu. Mana ini 10 ribunya? Allahu Akbar, dek panah runtui. Sami Allahu liman lihamida, na, na, na, ah, masih nak cari. Allahu Akbar, ke geyu Sekalinya Assalamualaikum, oh dibawa bantal ku simpan. Yang kedua, hikmahnya dianjurkan membaca bacaan orang yang tahu supaya begitu salah imam ada yang luruskan. Kalau ini bami mapalai salah ini gak dapat lempui. Heh, kok salah ini gak pat lempui. Yang seperti cerita wallahu alam benar atau tidak ini. Nah cambuk bacana. Ah. Sisena tak kalupa. Dia ini sengaja sambungan lah. Terpaksa na tunggu, tunggu, tunggu tidak ada yang luruskan. Terpaksa maka dia imangi. Tolong bantu di belakang. Nabila yang di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba angkakan lolo lalo terpaksa gore maka dia kalau begitu Allahu Akbar mi. Musaware masam pajak. <laughs> Coba ya. Ah, hidupkan solat berjamaah ya. Nah, yang kedua, penyebab orang datang malas ke masjid, masjid tidak enak. Saya sekarang di Makassar lagi kampanye masjid modern. Ini masjid dibikin dibangun luas-luas, ipat tingkat, napa detoga kali sana. Untuk apa dikasih luas kalau sepi dari jamaah? Lebih baik itu masjid tidak usah dibangun luas, kasih nikmat di dalam, kasih AC. Biar desa awang-awang, kalau orang mampu kasih AC. Orang kayanya di sini, saya satu AC, saya juga satu. Sepuluh orang kaya, cukup sepuluh AC di masjid. Sudah itu ganti karpetnya, yang empuk, yang baru. Supaya orang betah ke masjid. Kalau masjid ber-AC, kemudian imamnya bagus bacaannya, kemudian karpetnya bersih, insya Allah biar orang malas pergi ke masjid. Kalau masih gede, deh, menyamuk, kau masih gede, macam kecek ibilah. Tapi ini tidak, Saldonya disimpan belasan juta. Bangga kalau saldonya belasan juta. Demi Allah, jangan simpan saldo banyak-banyak. Karena amalnya orang tidak jalan. Belanjakan supaya amalnya orang jalan. Kenapa disimpan? Tidak jalan amalnya orang. Ini tidak masjid panas. Karpet tujuh mimu haram tidak pernah dicuci. Yang jadi imam orang cammo. Sekali baca Al-Fatihah salah-salah. Siratal ladina ana unta alaihim. Manang kana unta lalang al-Fatiha. Yang asan subuh orang tua. Bayangkan kalau orang tua asan subuh camo tompa. Hayyala shalah. Ha, eh tambah matiin Roni tahu eh. Kalau perlu, kalau ada uang sewa orang imam, sewa. Kasih penghafal. Jangan simpang uangnya orang, sewa. Kalau perlu sewa pembersih masjid. Cleaning service, tidak apa-apa. Jalan amalnya orang. Jangan disimpan saldo-saldo baru pelayanan jemaat tidak bagus ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, yang selanjutnya. Hikmah yang selanjutnya. Pernah suatu saat, Nabi eh, lisu pole ceramah. Ma dulu ni benena nella vita. Tinro ni. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumaira. Tidak ada jawaban. Ketuk sampai tiga kali tidak ada jawaban. Apakah Nabi gedor pintunya? Subhanallah. Nabi buka serbannya, dia hamparkan di depan pintu. Kemudian beliau tidur beralaskan serban. Rela kedinginan karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah Ustadz minum. Hmm. Haus itu orang kalau ceramah. Ini tu menyamat, tuda-tuda mencawa. Ya aku masih sah. toto manu menggora-gora. Eh, Tato gora-gora topa kasih. Nanti langsung pulang lagi, baru tadi datang. Langsung pulang lagi nanti ke Makassar ya. Jadi harus diisi-isi sedikit ini anu air ya. Ah, lanjut kisah. Nabi kemudian eh, bangun istrinya subuh, Nabi tidak marah. Nabi mengambil tangan istrinya sambil berkata, Adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Cium tangan. Kira-kira masih ada suami seperti ini sekarang, Bu? Masih ada kira-kira, Bu? Ih, capak, nah kenapa bilang tidak ada? Nah, nah, nah, Wuh asik. Tapi bayangkan di garip pak. Boleh ki macaramai Ini topa sapat duit. Boleh ki pengajian. Nak tonko kaki tangan dengan beneta. Kira-kira jurus apa diambil pak? Jurus mengamuk. Oi! Buka kau pintu lajak tapah. Iyo kona, lau telak kau baja. Masya Allah. <laughs> Nabi Pak, kekasih Allah, minta maaf cium tangan. Ini berarti bahwa kalau mau mencintai Rasulullah, mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, jadilah suami yang soleh. Nabi Pak, sepuluh si di Benena. Wah, itu bapak-bapak ku cerita Benena, Nabi langsung senyum-senyum. Apa maksudnya Pak? Melotoki contoh. Baiklah kalau mau contoh satu kisah, kisah saja ini. Nabi pernah pulang dari perang Badar. Tiba-tiba ada datang ibu-ibu menangis, "Ya Rasulullah, suamiku wafat di medan perang. Siapa yang mengurus saya ya Rasul?" Nabi katakan, "Degaga wisijita, degaga kasih saya sebatang kara." Nabi katakan begini, "Eh, biar saya ngurus ki supaya tidak ada fitnah, upu bene ki yolo." Siaga murukna 63 tahun. Jadi bapak-bapak tadi yang mencontoh Nabi, silakan cari janda-janda 63 tahun. Mau pak? Mau? Wih, saya saja ustaz tidak mau kak. Apa itu 63 tahun? Nah batoknya mami diurus. Dicium tangannya bau minyak angin. Dicium perutnya minyak gosok. <laughs> Dicium tangannya minyak tanah. <laughs> Apa enaknya? Begitulah Nabi. Jadi kalau mau contoh Nabi silahkan cari janda-janda tua. <laughs> Nabi pak, dari sebelas istrinya semua ada panggilan kasih sayangnya. Khadijah dipanggil Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Aisyah dipanggil ya Khumaira yang kemerah-merahan pipinya karena memang Siti Aisyah merah di lima pipinya. Makanya Pak kalau mau ki contoh Nabi, Pulang nanti dengar ceramah, panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Yang khusus kita saja memanggilnya. Misalnya istri tak mancung hidungnya, panggil mi, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong tiga. Tingkat lorong toh. Nah bilang, Ustaz tidak mancung hidungnya, giginya sedek dilihat. Nah bilang justru giginya <laughs> mancung. Ya lihat giginya, lihat lehernya. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, nak panggil, oh bolong bolong. nabi bilang istrinya agak penyak. Astagfirullah. Masa suami istri baku maki? Nabi pak, Nabi beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang ngurus anak-anaknya ketika suami istrinya sibuk. Bahkan beliau yang membersihkan pakaiannya. Coba Rasulullah. Bu, mau punya Nabi, eh, suami seperti Nabi? Mau ibu? Mau? Kenapa tujuh Ji? Mau ibu? Mau. Tahu apa? Mau semua. Kalau ibu-ibu mau, pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istrinya Nabi? Pada bedanya Nabi sifat tak? Jangan sampai kita istri fang, fang rasu-rasu. Sifatnya stepa, selera tinggi ekonomi paceh. Mau tahu istrinya Nabi, Bu? Hmm istrinya Nabi. Dengar baik-baik ya. Nabi kalau keluar, istrinya sudah siap di rumahnya baskom. Apa isinya? Air hangat. Pas datang suaminya, disuruh suaminya duduk di kursi, dikasih masuk kaki suaminya dalam baskom, diurut-urut telapak kakinya sambil dibersihkan. Bisa bu? Mata micawa? Ah, makanya hikmah maulid pak, pulang ki nanti beli mewah nikah toang. Kasih istri tak, heh, hikmah maulid. Jangan sangin tolok taluk mi musapak lah wajah. Cok. Begitulah. Pernah je kita pijit suami tak bu? Pernah je? Ah, dua ni anak nak gagal nak pijit suaminya. Pantas suami tak ke panti pijat di pare-pare. Angkat tu je kasih nak pijit mojek lah kena. Tangannya berpijak, mulutnya Mana nak nak nak? Ih, pas suruh-suruh lah dek ialah deh. Ih, sedikit je lagi gajinya. Ha. Coba ku tahu begini tidak mau kak kawin sama kau. Apalagi tidak mau na dua mianata. Kenapa ketawa ibu? Hmm. Paling tidak kalau tidak bisa tiap hari sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan kalau sudah terima ampalona suami tak. Ya toh? Ini tidak selesai terima ampalok langsung lo pasai mat apa? Ah, si piji-piji saya suami tak kodong ya. Hmm. Nah ya, jadilah suami yang soleh dan istri yang soleha. Ya, selanjutnya kisah yang selanjutnya. Pernah suatu saat Rasulullah sakit, malah nih dikasih Nabi tak. Influenza. Nabi panggil Bilal. Bilal, tolong saya kau sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengganti saya menjadi imam sholat. Datanglah Bilal menemui Abu Bakar As-Siddiq. Bilal kepada kepada Abu Bakar berkata, "Bilal, Rasulullah menyampaikan kepada Anda untuk mengganti beliau memimpin sholat subuh." Apa kata Abu Bakar? "Bilal, tolong kau sampaikan kepada Rasulullah selama beliau masih hidup, saya tidak mau mengganti beliau jadi imam. Saya tidak sampai hati." Sampaikanlah ini kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, kalau begitu tolong papa saya. Dituntunlah Rasul. Karena beliau lagi sakit, dituntun oleh Bilal dengan anaknya, Fatimah. Sampai Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi berdiri dan berkata, Saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun sudah kita bersama berjuang menegakkan Islam. Tentu ada yang pernah saya sakiti. Sebelum terlambat, saya mohon kepada kalian semua untuk membalas. Suasana hening. Hampir seluruh sahabat menangis karena menyadari sebentar lagi Nabi meninggalkan kita. Dalam keheningan, tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi bernama Aswad. Dari belakang dia angkat tangannya. Ya Rasulullah, saya pernah anda sakiti. Kapan? Kata Nabi. Waktu itu perang badar. Bagaimana caranya? Waktu itu anda naik onta, saya di samping anda. Ontata kicambo, saya nak kena. Saya mohon pembalasan. Nabi katakan, Bilal, tolong kau ambilkan cambuk saya di kamar. Datang Bilal ambil dawat cambuk. Ini ya Rasul. Dikasih aswat, ini aswat. Kata aswat, Ya Rasulullah, waktu anda cambuk saya, saya tidak pakai baju. Supaya adil, buka juga bajunya. Dibuka bajunya Rasulullah. Begitu dibuka bajunya Rasulullah, Subhanallah, terjadi keajaiban. Apa yang tercium? Tercium bau harum satu masjid. Kira-kira ada orang seperti ini di sini di awang-awang. Buka baju bau harum. Kalau Ustadz Dasat di sini buka baju bau sakulu. Lanjut cerita. Aswat maju. Dia angkat ini cambuknya. Begitu dekat dengan Rasulullah, dia buang cambuknya. Kemudian dia peluk badan Rasulullah. Seluruh sahabat takbir Allahu Akbar. Aswat, apa maksudmu? Ya Rasulullah, itu tadi cerita sekarang-karang ji. Saya tahu sebentar lagi Anda akan meninggalkan kami. Saya ingin kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulit Anda yang mulia. Dan saya tahu tidak mungkin Anda membuka bajunya kalau saya tidak akali seperti tadi. Nabi kemudian terharu sambil meneteskan air mata berkata, Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mau tahu cintanya, Anda mau tahu teman saya di akhirat nanti, inilah dia karena begitu cintanya kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah dari kisah ini? Kalau kita mau men menjadi temannya Rasulullah, kalau kita mau menjadi temannya Rasul di akhirat nanti, menjadi penghuni sorga kelas 1, maka cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau pak luar biasa cintanya kepada kita diriwayatkan dalam beberapa hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dibangkitkan ketika hari kiamat telah terjadi kita dikumpulkan dan dibangkitkan karena nanti hari kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang dibangkitkan dari alam kuburnya datanglah Jibril mencari kuburnya Rasulullah kubur Rasulullah mengeluarkan asap kemudian dia bangun bangun Rasul seolah-olah baru bangun dari tidurnya dia gosok matanya di hadapannya ada Jibril Nabi berkata, Jibril, hari apa ini ya Jibril? Jibril menjawab, Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang dijanjikan Allah kepadamu. Begitu Nabi mengetahui hari kebangkitan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari istrinya? Subhanallah, tidak. Apakah Rasulullah mencari anaknya? Subhanallah, bukan. Apakah beliau mencari ayahnya yang tidak pernah dilihatnya? Subhanallah, bukan ayah beliau yang dicari terlebih dahulu. Siapa yang dicari? Kita umatnya. Nabi katakan, Jibril, kalau ini hari kebangkitan, mana umatku, mana umatku. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Sekarang bagaimana wujud kita, kecintaan kita kepada Rasul? Salawat pun kita malas. Inikah bentuk kecintaan kita kepada Nabi? Kita mendengar nama Nabi tidak pernah bersalawat kepada Nabi. Kita tidak pernah mencintai Rasulullah ketika suatu saat Umar bin Khattab datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi istri dan anak-anakku. Kata Nabi, kau belum mencintai saya, Umar. Umar berkata, kenapa bisa? Karena kau belum mencintai diriku, kata Nabi. Karena kau belum mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka cintailah beliau melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Sahabat ada sahabat yang rela ditombak dadanya untuk melindungi diri Rasulullah ketika perang. Ada sahabat yang rela putus tangannya ketika mau ditebas Rasulullah tangannya yang dilindungkan. Ada sahabat yang rela dia gigit kelengking, jala jengking kaki dan tangannya sampai menetes matanya untuk melindungi Nabi dari sengatan kala jengking. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah sehingga wajar mereka-mereka pencinta Rasulullah akan menjadi temannya Rasulullah di akhirat nanti, menjadi penghuni surga kelas satu. Jadi kalau kita mau mencintai Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Cintai Rasulullah dengan cara apa? Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dalam keadaan himpitan ekonomi, susah kehidupannya, anak-anak mau melanjutkan sekolah sementara panen gagal. Wala tayasumir rauhillah, jangan putus asa, ambil wudhu dua rakaat, dirikan solat mutlak dua rakaat, kemudian bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Insya Allah Allah lapangkan hidupnya. Karena Nabi menegaskan, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka aku akan lapangkan hidupnya. Yang kedua cara mencintai Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah beliau. Hmm, banyak sekarang yang menginjak-injak sunnah Nabi, jenggot misalnya. Ini juga yang membuat biasa kadang kala orang di kampung bertengkar. Satu yang mau menghidupkan sunnah Nabi pelihara jenggot. Satu yang tidak mau, salah. Begini, kita yang mau pelihara jenggot silahkan. Jangan suruh yang tidak mau. Kita yang tidak mau silahkan. Jangan larang yang mau. Begitu saja. Ada orang ke, begitu cintanya kepada Nabi dipelihara jenggotnya. Akhirnya apa? Maka dia agak, hmm, jenggot Pancasila. Itu semua wujud penghinaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mau pelihara jenggot, silakan, jangan larang yang mau. Kalau kita yang mau pelihara, jangan suruh yang tidak mau. Mari kita jalan masing-masing. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya banyak hal lagi yang ingin kita sampaikan tapi waktu jualah yang membatasi kita. Nah bu, terus? Betul? Hah, menghina. Dikira kan tukang parkir. Terus, terus, terus. Ustaz sini bu, bukan tukang parkir. Capek? Tidak. Ustaznya capek. <laughs> Ya, begini saja ya. Inilah saja mungkin yang sempat kita uraikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan. Satu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang sangat baik. Siapa dan apapun kita, jadikanlah Rasulullah sebagai teladan kita. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan tiada hari tanpa bersalawat kepada beliau. Demikian, jika ada kata dan kalimat yang salah itu datangnya dari pribadi yang berbicara, Jangan salahkan Islam, tetapi silahkan salahkan pribadi yang berbicara. Jika ada kata dan kalimat yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang secara sangat-sangat kebetulan melalui mulut pribadi sang pembicara. Karenanya tidak penting dan tidak perlu menghargai sang pembicara, tapi hargailah kebenaran yang disampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya mayasturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.